Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Imam Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau digelari dengan apa? Gelarnya Al-Mufassir, kelar lagi? Al-Mu'arrikh. Jadi beliau ahli tafsir, tafsirnya kan tebal. Tafsir al Quran Al Azim. Paham ya? Dan beliau digelari Al-Mu'arrikh, ahli sejarah. Apa kitab beliau mengenai sejarah? Tahu enggak antum? Kitabnya tebal, tergantung cetakannya. Dan beliau punya guru, gurunya ahli sejarah juga, terkenal juga. Tafadhal. Antum eh? antum ingat apa? Ya. Apa? Taf, eh, kitab sejarahnya beliau apa? Eh, sebelahnya Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah. Dan beliau tuh punya guru namanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Itu juga ahlu tafsir, ahlu apa? Ahlu sejarah juga. Paham ya? Ahlu sejarah. Eh? Bidang dalam bidang sejarah Masya Allah luar biasa, kitabnya berjilid-jilid. Apa kitabnya namanya? Antum? Ewassiyar A'lamun Nubala. Naam. Dan Al-Imam Ibn Kathir, Abul Fida Ismail bin Umar, beliau menikah dengan putri seorang muhaddis. Naam, putri seorang muhaddis. Eh, yang muhaddis tersebut mengarang kitab yang dikenal dengan Tahdibul Kamal. Kitabnya bagus sekali masalah rijalus sanad. Nah, keadaan fulan ala atau semisalnya. Nah, siapa? Bapaknya wanita yang dinikahi oleh uh, Abdul Fida Ismail bin Umar ini. Antum ingat? Ayo na'am. Ayo. Ah. Tafadhal. Antum ingat? al Al-Mizzi, Abdul Hajjaj. Abdul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullah. Kitabnya bagus sekali Tahdhibul Kamal. Naam. Kita lanjutkan itu sekedar selingan mengingat kembali bahwasanya kitab yang kita pelajari ini kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul cuma ringkasannya. Jadi kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul ini kitab sangat bagus sekali mengenai apa? Mengenai sejarah Nah, perjuangan Rasulullah SAW mulai beliau dilahirkan hingga beliau besar, hingga beliau menerima wahyu, hingga beliau berdakwah, hingga beliau diancam untuk dibunuh sampai peperangan-peperangan yang ada. Paham ya? Kita lanjutkan biar tambah jelas. Halaman 36, perhatikan baik-baik. Qala al-muallifu asabahullah wa fi safar hada dan di bulan Safar, eh, di bulan Safar yang sebelumnya tragedi juga di bulan Safar yaitu pada tahun 4 4 Hijriah nah, setelah perang Uhud nah barakallahu fikum ada yang namanya utusan Raji nah sekarang pembahasannya ba'su bi'ri ma'unah utusan sumur ma'unah sumur ma'unah ini utusannya bagaimana sejarahnya bagaimana yang ujung-ujungnya nanti di akhir pembahasan ada salah satu sebab yang akhirnya berikutnya perang dikenal perang Ghazwah Bani Nadir ya, perang melawani nah melawan apa melawan orang-orang Banu Nadir yang mana Banu Nadir merupakan salah satu marga suku orang-orang apa Yahud nah, ya kan? orang Yahud karena memiliki tiga marga besar orang Yahud terkumpul Banu Nadir Banu Kainukar Banu Quraidah nah barakallahu fikum kita lihat Qala al-mu'allifu asabahullah Perhatikan yang punya kitab ya, ini sejarah penting. Ba'athunam, ba'atha ila bi'ri ma'unah di bulan Safar, di bulan Safar Rasulullah SAW mengutus Naam ke sumur Ma'unah. dhalika anna Abu Bara Amir bin Malik al-Mad'u mula'ib al-asinnah. Saat itu tragedinya, kejadiannya ada sosok orang yang dikenal dengan Abu Bara Amir bin Malik yang dikenal dengan mula'ib al-asinnah. Dia dikenal dengan apa? Pandai memainkan tombak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Saat itu dia datang. Datang ke Madinah. Eh? datang ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fada'ahu ilal Islam. Kemudian Rasulullah mengajak dia masuk Islam, falam yuslim. Enggak mau masuk Islam dia. Eh? Malah dia walam yab'ud. Dia enggak mau masuk Islam dan enggak mau menjauh. Fakola kemudian Abu Bara' tadi, Amir bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, lau ba'asta ashabaka ila ahli Najd." Ini dibalik ini ada makar ternyata ya. Kita lihat. Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau mau mengutus para sahabatmu untuk berdakwah ke penduduk Najd, yad'unahum ila dinik, yang mereka nanti mengajak mereka masuk kepada agamamu, agama Islam. Ini harapan siapa? Ini ungkapannya Abu Bara Amir bin Malik tadi itu. La rajautu an yujibuhum, an yujibuhum. Naam. Aku berharap mereka mau menerima ajakan para sahabat tersebut. Paham ya? Jadi Abu Bara ini disuruh masuk Islam enggak mau dia. Dia malah mengarahkan Rasulullah untuk me memerintahkan segenap para sahabatnya agar pergi ke Najd. Paham ya? Berdakwah ke sana Kata Abu Bara, aku berharap, eh, aku mengharapkan, atau aku berharap mereka semuanya akan memenuhi dakwah para sahabat tersebut. Faqala kata Rasulullah SAW, ini akhafu alaihim ahlan najd. Sesungguhnya aku khawatir terhadap para sahabatku mengenai kejahatan penduduk Najd. Paham ya? Khawatir Rasulullah SAW. Karena khawatirnya apa? Nanti mereka bikin makar gitu ya. Bikin makar kemudian menyerang balik dan nanti kesimpulannya para sahabat banyak terbunuh. Nah, nah kita lihat. Faqala Abu Bara, gayanya ini kita lihat gayanya Abu Bara ini. Amir bin Malik. Dia mengatakan ana jarun lahum katanya. Aku jamin mereka. Enggak usah khawatir, aku jamin mereka. Aku jamin para sahabatmu dakwah ke sana. Enggak usah khawatir. Nah, enggak usah khawatir katanya. Kita lihat sini. Faba'atha sallallahu alaihi wasallam sab'ina rajulan wa ammara alaihim al-Mundhir bin Amr ahada bani Sa'idah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang. Nah, ini lihat ini utusannya mengutus 70 orang dan menjadikan pemimpin dari 70 orang tersebut para sahabat perhatikan Al-Mundhir bin Amr menjadikan pemimpin. Salah satu dari kalangan Bani Sa'idah. Walaqabahu Al-Mu'nik al-mu'niq liyamut. Eh, ini gelarnya nih. Al-mu'niq liyamut. Orang yang ingin segera mati syahid. Paham ya? Sampai digelar seperti itu. Na'am barakallahu fikum, lal musta'an. Jadi memang keadaannya saat itu mungkin genting gitu ya. Jadi Rasulullah khawatir kalau eh, para sahabat dakwah di Najd tersebut. Naam. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kanu min fudalail muslimin wa sadatihim wa qurra'in. Saat itu para sahabat yang diutus tersebut adalah para sahabat yang eh, paling abdulnya di kalangan kaum muslimin dan pemimpin mereka serta para penghafal Al-Qur'an mereka. Bayangkan gak sembarangan para sahabat yang diutus. Karena ketika diutus itu berdakwah itu ya, bukan untuk bermain-main. Berdakwah, mendakwahi agama yang benar, mengajak apa? Agar menganut agama Islam. Nah, kita lihat sini, fanahadu. Nah, akhirnya mereka pun bangkit, berangkat. Fanazalu bi'ra ma'unah Kemudian sampailah mereka di sumur Maunah ini. Wahia baina ardi Bani Amir wa harrati Bani Sulaim. Saat itu letaknya sumur Maunah ini terletak antara apa? Na barakallahu fikum tanah Bani Amir dan antara na barakallahu wilayahnya ya, Bani Sulaim. Nah, kita lihat nanti. Summa ba'su minha haram ibn Milhan, akhu Ummu Sulaim. Kemudian mereka mengutus siapa? mengutus Haram bin Milhan saudaranya Ummu Sulaim bi kitab Rasulullah SAW dengan salah satu surat Rasulullah SAW ila aduillah kepada musuh Allah ingat-ingat gelarnya ini siapa ini musuh Allah Amir bin Tufail Amir bin Tufail digelar musuh Allah aduillah paham ya jadi nah mereka itu para sahabat mengutus siapa Haram bin Milhan agar menyampaikan surat Rasulullah kepada siapa kepada musuh Allah tadi, Amir bin Tufail. Falam yang durfi, sombongnya luar biasa. Uh, utusan bawa surat dia nggak mau lihat suratnya. Cuekin gitu. Paham ya? Ma wa amara bihi faqatalahu. Malah nyuruh apa? Nyuruh orang-orang sekelilingnya membunuh dia. Padahal utusan kalau dalam peperangan nggak boleh dibunuh. Utusan menyampaikan surat balik lagi. Tapi ini jahat. Malah merintahkan untuk membunuh. Merintahkan untuk apa? Untuk membunuh. Naam. Kita lihat sini. Do'nam, darabahu bihar biharbatin. Kemudian ada salah satu lelaki yang menusuk dia dengan salah satu tombak kecil. Paham ya? Falan makhoraja dam Kemudian ketika keluar darah, bayangkan, tertusuk keluar darah, dia malah mengatakan kawala siapa tadi? Harminul Han mengatakan fustu Warabil Kaabah, Sungguh aku menang demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Beruntung dan menang. Nah, beruntung dan menang. Karena apa? Karena mati syahid. Ya kan? Mati syahid. Utusan kemudian dibunuh. Allah musta'an. Wastaghfara Abdullah Amir, kemudian musuh Allah Amir bin Tufail memberikan provokasi. Eh? Memprovokasi siapa? Bani Amir. Orang-orang penduduk Bani Amir provokasi ila kita lil bakin untuk membunuh para sahabat sisa Ya, sisa para sahabat yang lainnya. Sisa para sahabat tadi suruh bunuh. Nah, siapa yang nyuruh, siapa yang memprovokasi tadi? Amir bin Tufail. Falam yujibuh, tapi mereka pada enggak mau. Paham ya? Nah, jadi Bani Amir pada enggak mau. Falam yujibuh, kenapa? Li'ajli jiwari Abi Bara. Karena mereka ingat dengan jaminannya Abu Bara tadi itu. Abu Bara kan menjamin. Silakan dakwah ke Ahlul Najd. Aku yang menjamin. Paham ya? Jadi Bani Amir masih ingat dengan jaminan tadi itu. Nah, enggak mau. Fastaghfara Bani Sulaim akhirnya Abdullah ini ambil bentuk fail enggak cukup sampai di situ. Terus menghasut dan memprovokasi Bani Sulaim. Bani Amir enggak mau langsung lari ke Bani Sulaim. Fa'ajabathu. Akhirnya ternyata apa? Dari kalangan Bani Sulaim, na barakallahu fikum memenuhi memenuhi permintaan Amr bin Tufail untuk menyerang para sahabat. Perhatikan ya, menyerang apa? Para sahabat. Siapa saja? Asiyah, Warra'l, wa Dzakwan, tiga tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Asiyah, Ra'l dan Dzakwan, enam tiga marga tersebut. Nah, barakallahu fikum menerima apa yang disuarakan oleh Amr bin Tufail itu. Amr bin Tufail. Fa'ahatu bi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mereka ngepung. Para sahabat Rasulullah dikepung oleh mereka. Oleh siapa? Tiga tadi ya. Asiyah, Ra'al dan Taqwan. Nah, barakallahu fikum. Sampai apa? Sampai kisahnya itu panjang sebenarnya sampai Rasulullah kunut itu ya, kunut nazilah itu ya. Nah, jadi kunut nazilah, kunut nawazil syariatkan ketika keadaan genting, mendoakan membantu kaum muslimin agar mereka diberikan eh, berikan pertolongan. Adapun kunut subuh eh, yang sering dilakukan orang-orang yang jauh dari eh, ajaran yang benar itu tidak ada dalilnya. Adapun hadis yang mereka pakai walam yazal an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqdut hatta faraqad dunya hadis yang dengan semakna itu dhaif. Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia itu hadisnya lemah. Kalau hadis lemah tidak bisa dikuatkan lagi maka la yuqtajubih tidak bisa dijadikan hujah. Jadi enggak perlu kunut subuh. Kalau kunut nawazil ada dalilnya. Kita lihat lagi. Setelah itu mereka ngepung. Siapa tadi? Bani Sulaim. Dan terdiri dari tiga kelompok tadi, Asiyah, Ra'al dan Dakwan ngepung para sahabat. Faqatalu hatta qutilu an akhirihim. Kemudian mereka membunuh, memerangi para sahabat hingga mereka semua terbunuh bayangkan. Utusan berapa tadi? 70 orang. Nah, barakallahu fikum. Terbunuh mereka terbunuh semuanya radhiyallahu anhum illa kecuali satu orang, Ka'ab bin Zaid. Ka'ab bin Zaid, satu orang ini enggak terbunuh, tapi terluka. Paham yang kita lihat? Illa Ka'ab bin Zaid min Bani Najjar, kecuali salah satu sahabat yang dikenal dengan Ka'ab bin Zaid dari Bani Najjar. Fa innahu urtusa min bayin min bainil qatla. Maka sesungguhnya dia dibiarkan, dibiarkan hidup dalam keadaan apa? Dalam keadaan sakarat. Paham ya? enam dalam keadaan sakarat biar apa? Biar merasakan mati secara berlahan-lahan. Kata mereka seperti itu. Nah, barakallahu fikum, tapi ternyata hidup. Paham ya? Hidup. Fa'asha hatta qutila yaumul khandaq. Ternyata apa? Ka'ab bin Zaid masih hidup sampai beliau terbunuh di perang Khandaq, perang Azza. Masya Allah. Ini perjuangan para sahabat ya. Nah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, berperang, ditipu, eh, akhirnya apa? Segenap para sahabat dibunuh, Bukan sembarangan tadi jelaskan kan dari kalangan sahabat yang mulia dan bahkan pemimpin mereka dan juga apa? para penghafal Al-Qur'an. Masya musta'an. Wa usira Amr bin Umayyah. Sebenarnya tersisa dua. <clears throat> tersisa dua tapi akhirnya satunya meninggal dunia dan satu ditawan. Siapa yang tawan? Amr bin Umayyah. Wa usira Amr bin Umayyah kemudian Amr bin Umayyah ditawan Falamma akhbara annahu min mudar, kemudian tatkala dia mengkabarkan bahwasanya dia dia dari mudar, jazza Amirun nasiyatah. Kemudian Amir pun apa? Na barakallahu fikum melukai nam dahinya. Ya, bagian depan kepala ini ya. Wa ataqahu fima za'ama an raqabatan kanat ala ummi Nah, kemudian membebaskan dia. Paham ya? Membebaskan Naam Amr bin Umayyah. Akhirnya apa kan dibebaskan? Wa raja'a Amr bin Umayyah. Akhirnya pulang. Amr bin Umayyah pulang. Yang sisanya kemana? Terbunuh radhiyallahu anhum. Nah, pulang. Falamma kana bil qarqarah min sadri qanat. Kemudian tatkala Amr bin Umayyah sampai di Qarqarah, Qarqarah sebutkan bahwa itu al-ardu al-malsa, yaitu enam tanah yang sangat luas dan halus. Sampai situ. Nah, min sadri qanat itu sebutan bawah juga wadin min audiyatil Madinah. Sampai di salah satu lembah ya lembah-lembah Madinah nam nazala fidil kemudian istirahat singgah nah, berteduh wa yaji'u rajulan min bani kilab kemudian datanglah dua orang dari bani kilab dua orang ini eh, awal mulanya Amr bin Umayyah enggak tahu kalau dua orang ini sudah ada perjanjian damai dengan Rasulullah karena begitu geramnya segenap para sahabat dibunuh tadi itu akhirnya Amr bin Umayyah membunuh dua orang tadi itu. Dibunuh. Setelah dibunuh, merasa puaslah telah apa membalas dendam, membalaskan dendam apa para sahabat yang terbunuh tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi ternyata apa? Ternyata keliru karena ada perjanjian damai tadi itu. Kita lihat. qila min Bani Sulaim, ada yang mengatakan dari Bani Mu'ilab, ada yang mengatakan dari Bani Sulaim dua orang tadi. nazala ma'ahu fi, kemudian singgah dua orang itu singgah bersama siapa? Amr bin Umayyah di situ. Nah, fataka bihima Amrun, kemudian Amr tiba-tiba menyerang mendadak. Fataka itu menyerang mendadak. Wa huwa yara annahu qad asaba nam ta'assuran min ashabih. Dan Amr menyangka bahwasanya dia telah apa? Telah sempurna membalas dendamkan para sahabat yang terbunuh tadi itu. Paham ya? Naam. Wa idza ma'ahuma ahdun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yash'ur bih tapi ternyata Kedua orang yang dibunuh tadi itu ternyata punya apa? Perjanjian damai. Punya perjanjian damai. Nah barakallahu fikum bersama Rasulullah SAW dalam keadaan Amr bin Umayyah nggak terasa, nggak terasa kalau ada perjanjian damai. Jadi istilahnya kan muahad ya. Nah barakallahu fikum yang ada perjanjian damai seperti itu ya. Nah barakallahu fik itu aslinya nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh sampai dia mengawali. Nah seperti itu. Falamma qadima kemudian tatkala Amr bin Umayyah ini Amr bin Umayyah datang ke Madinah sampai ke Madinah, akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima fa'al. Kemudian Amr bin Umayyah mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan yang dia lakukan. Faqal laqad qatalta qatilain la Nahuma. Artinya apa? Sungguh kamu telah membunuh dua orang dan sungguh aku akan membayar diat untuk keduanya. Paham ya? Karena posisinya damai, nggak boleh dibunuh. Dan utusan pun di dalam peperangan itu nggak boleh dibunuh. Tapi kalau orang-orang kufar itu biasanya nah barakallahu fikum ada yang mereka memenuhi perjanjian tadi itu, ada yang mereka nah barakallahu fikum nah mengingkari janji. Dan ini sesuai yang kita saksikan saat itu. Nah barakallahu fikum ketika perang di Damaj melawan Syiah Rafidhah, ini kabarnya bukan hoax ya, kabarnya asli. Ya, terjadi dan saat itu kita mengalaminya dan beberapa asatidah kita ahli sunnah yang ada di Indonesia menyaksikan dan juga melihat bagaimana ketika ada utusan-utusan dari luar, utusan masuk memberikan bantuan, eh, mereka nggak terima sampai sampai di situ. posisi ada semacam perjanjian damai sesaat, hudnah. Namanya. Tapi buktinya saudara kita ahli sunnah ditembak pakai sniper dari jauh oleh mereka. Mereka bikin rusuh seperti itu. Begitu utusan keluar, mereka bikin ulah lagi. Keadaan seperti itu, Allah musta'an. Dan hingga saat ini kita semuanya banyak-banyak berdoa barakallahu fiik, saudara-saudara kita yang di Son'a terutama ya. Nah, tiga masjid ahli sunnah eh, yang dibikin ulah oleh Syiah Rafidhah dari kalangan Houthiyun yang mereka bikin ulah di sana Masjid Al-Fatah Masjid Sa'wan, Masjid Basyairul Khair itu masjid Sunnah semua di sana. Dan saat itu dakwahnya Masya Allah. Dakwahnya menyampaikan Al-Qur'an Sunnah, lailan wa nahara, sirran wa jihara. Terang-terangan dan kemudian siang dan malam. Tapi Syiah Rafidhah ini enggak pernah puas mereka. Husiyun itu enggak pernah puas. Mereka pengennya semua yang dikuasai yang berkuasa dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum musta'an. Semoga Naam Allah Ta'ala segera menghancurkan mereka. Rasulullah Azza wa Jalla bimanihi wa karameh an yudammirahum tadmira wa an yumazzid tamzita. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Karena mereka memiliki apa? Tujuan politik di balik itu semuanya. Menguasai negara Yaman seluruhnya kalau mampu. Ya, yang diberi bantuan oleh negara apa? Syiah Iran Paham ya? Itu sudah perkara tidak asing lagi di telinga kita ya. Nah, berupaya bagaimana caranya orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang enggak paham, ya, dijadikan pengikut Syiar Rafidhah. Karena kebanyakan orang awam Yaman sendiri, eh, kebanyakannya itu ada yang mereka Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini paling rawan. Syiah Zaidiyah ini kalau perang, Syiah Rafidhah melawan Ahlussunnah, larinya mereka seringnya kepada Syiah Rafidhah. Sampai-sampai ada salah satu ulama mengatakan, "Datangkan kepadaku Syiah Zaidiyah ketika kecilnya, melainkan nanti kalau besar dari Syiah Rafidah. Kecilnya Syiah Zaidiyah, kelihatan masih biasa-biasa aja, tapi kalau besar jadi Syiah Rafidah. Allahul musta'an. Kita lanjutkan. Fakana hadza sabab ghazwati Bani nadir kama warada fi kama warada hadza fi sahih. Maka inilah tadi rentetan peperangan Ba'tsu Bi'r Ma'unah yaitu utusan Sumur Maunah ini termasuk salah satu salah satu sebab terjadinya perang Banu Nadir diperangi orang-orang Yahud eh, karena mereka kabilahnya besar tiga kabilah tiga marga bayangkan Banu Nadir Banu Kainuka kemudian Banu Quraidah nah jadi tragedi peperangan setelah apa para sahabat dibunuh coba yang 70 sahabat nah barakallahu fikum dibunuh eh, yang selamat hanya satu orang tadi itu, Allah musta'an. Kemudian nggak lama kemudian terjadilah perang namanya perang apa? Ghazwah Bani Nadir. Peperangan melawan Bani Nadir salah satu kabilah marga orang-orang Yahud. Siapa yang dikenal dengan orang Yahud eh, yang akhirnya eh, menjadi pemimpin orang-orang munafik ini siapa namanya? Antum ingat? Antum ingat? Pemimpin orang-orang munafikin siapa namanya? Siapa? Antum ingat? Antum ingat? Antum? Abdullah bin Abdullah bin Ayo antum Abdullah bin Ewa eh, Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin. Dan saat itu barakallahu fikum orang Yahud yang di Madinah eh, banyak di antara mereka yang menyusup di tengah-tengah para sahabat menampakkan seakan-akan bersama para sahabat. Yang akhirnya bunuh sebagian para sahabat kan? Umar bin Khattab yang bunuh siapa? Abu Lu'lu al-Majusi. Tidak terlepas dari apa? Pemikiran Yahud juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian banyak kejadian-kejadian yang Nah barakallahu fikum ketika perang mundur kembali, enggak eh, ikut maju ke depan. Orang-orang munafikun. Allahul musta'an. Naam. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Jadi perang ba'su bi'ri ma'unah itu utusan sumur ma'una terjadi pada bulan Safar. Bulan Safar pada tahun berapa tadi? empat Hijriah. Pada tahun empat Hijriah sambungan daripada utusan Raji'. Naam barakallahu fikum utusan apa? roji yang sudah kita lewati pembahasan pada pertemuan yang telah lalu. Adapun berikutnya, nah barakallahu fikum mengenai perang Bani Nadir, Allah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kita lihat ini ada sedikit pertanyaan. Bismillah. Siapa Abdurrahman Al-Adni? Apakah dia seorang ahlu sunnah dan mengapa dia membangun markiz Puyush mengapa tidak di Damat saja Anda sebutkan secara global barakallahu fikum dulu sebelum muncul fitnah Abdurrahman Adni saat itu Anda masih di Damat sebelum muncul fitnah pertengahan fitnah kemudian sampai akhir-akhir fitnah barakallahu fikum Beliau rahimahullah kan sudah meninggal, sudah meninggal. Nam ketika kejadian di Aden waktu itu ya, meninggal saat itu juga di Damaj. Kemudian tatkala ingin buka markas baru di Fuyus, Nam di Aden. Saat itu sempat ada beberapa orang yang melakukan tasdil. Tasdil itu mencatat ya, ayo siapa yang mau ke Aden. Jadi orang-orang kayak ditarik gitu ya, biar pada pindah semua ke Aden. Asy-Syaikh Yahya Hafizullah taala wa ra'ah menasihati. Jangan melakukan seperti itu, itu enggak bagus. Kalau seandainya mau pergi silakan pergi. Adapun yang mau ikut silakan ikut, tapi enggak perlu ditasdil. Paham ya? Nah, kemudian pembangunan markizana tidak terluput yang namanya dibangun di atas apa? Di bawah naungan jam'iyah yayasan. Dan fatwa masyhur fatwa Abdurrahman Adani mengenai yayasan boleh Paham ya? Nah, barakallahu fikum dengan fatwa-fatwa yang lainnya juga. Eh, seperti Muhammad Al-Imam atau yang semisalnya. Nah. Adapun kenapa tidak bangun di Damat? Karena enggak memungkinkan. Di Damat sudah ada yang mengajar saat itu ya. Dan Abdurrahman Adin ini nah termasuk salah satu masyayikh yang setuju dengan kitab namanya Ibana karya Muhammad Al-Imam. Kita tersebut dibangun di atas kaidah-kaidah usul yang apa? Yang ujung-ujungnya memojokkan halus sunnah dan mengkritik halus sunnah secara keras. Pengennya di dalam masalah jarwa ta'adil, na'am nah barakallahu fikum, ada yang namanya nah barakallahu fikum mirip dengan muazana, menimbang-nimbang atau yang semisalnya. Itu bukan prinsip halus sunnah seperti itu ya. Allahul musta'an. Dan ketika perang Damaj, perang Damaj Abdurrahman Adani juga sepakat dengan Muhammad Al-Imam mengenai perang di Damat itu sebabnya karena rebutan gunung. Kita katakan bohong. Perang di Damat itu melawan Syiah Rafidhah bukan rebutan gunung. Benar-benar mempertahankan akidah, tauhid, ma'had, markiz yang mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini kita saksikan. Bagaimana? Karena awal mula dulu Syekh Rabi hadahullah, Syekh Rabi awal mula dulu ketika perang Damat memuji, nelpon langsung, "Ya Syekh, Kefal, nelpon langsung. Paham ya? Tapi ketika akhir-akhir perang terakhir kemarin karena termakan subhat, subhat yang dilontarkan oleh Nah barakallahu fikum Arafat Al-Busiri, satu lagi Hani Buraik yang sekarang di pemberontak di Yaman. Hani Buraik ini luar biasa bagaimana caranya mengadu domba antara Syekh Rabi dan Syekh Haya. Yang dulu sempat dipuji oleh Syekh Rabi, Hani Buraik ini ketika apa? Naik Nah, barakallahu fikum masuk dalam posisi pemerintahan di Yaman. Awal mula dulu. Pemerintahan yang mendukung Nam Abdul bin Mansur. Paham ya? Yang presiden saat ini ya. Nah, barakallahu fik. Ternyata lama-lama dulu awal mulanya kenapa kok didukung padahal demokrasi? Padahal sistemnya sistem apa? Sistemnya pemilu. Sistemnya kan nah barakallahu fikum bukan bukan sistem sistem yang syar'i kan itu, dibela. Ternyata lama-lama jadi berontak. Alasannya dulu semoga kalau seandainya ada dari, dari kalangan ahlu sunnah yang naik eh, menjadi menteri akan dimudahkan semua ahlu sunnah ternyata prakteknya tidak. Justru sekarang jadi berontak, ingin kudeta, ingin misalkan misalkan apa? Misalkan nah barakallahu fikum bagian Janub, Aden dan semisalnya pisah dari Yaman. Sampai saat ini hani Raid. Nah, itulah penyebab diantaranya. Dan Abdurrahman Adni, Muhammad Al-Imam, Utsman As-Salimi dan juga yang lainnya nah barakallahu fikum, banyak mereka sepakat. Sepakat nah di perang akhir kemarin ketika kita melawan Syiah Rafidhah, mereka sepakat tidak mendukung. Allahul musta'an. Padahal, perang melawan orang-orang kufar. Syiah Rafidhah kafir. Nah, makanya karena mereka itu membangun eh, di atas pemahaman yang keliru tadi itu, kata Muhammad Imam Syiah Rafidhah, Syiah, eh, Nah, barakallahu fikum, di kitab-kitab artikel beliau awal mula dulu berani terang-terangan mengkafirkan. Tapi di akhir-akhir karena damai, eh, damai dengan Syiah Rafidhah Hutsiyun, akhirnya mulailah lemah. Eh, mengatakan ikhwanuna katanya, saudara-saudara kami katanya. Nah, la nastahil dima'ahum katanya. Kami enggak menghalalkan darah-darah mereka. Orang kufar kok enggak halal. Syiah Rafidhah kafir, akfar minal yahud wan nasara lebih kafir dari Yahud dan Nasara enggak dikafirkan bagaimana? Paham ya? Nah, bahkan para ulama mengatakan Syiah Rafidhah tidak masuk dalam 72 golongan. Kafir enggak berarti? Kafir. Kok bisa-bisanya mengutama seperti itu? Kesimpulannya Abdurrahman Adni rahimahullah eh, sudah meninggal. Eh, semoga Allah telah merahmati Abdurrahman Adni ini dan juga membersihkan. Nah, barakallahu fikum Enam pemikiran-pemikiran sesat yang dulu pernah disebarkan hingga saat ini ya berkaitan masalah apa? Enam orang-orang yang masih membenci eh, Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Al Hajuri nah dengan apa kebencian yang sangat sampai menuduh beliau adalah nah barakallahu fikum nah perusak dakwah kemudian mengubah dakwah metode dakwahnya Syekh Mukbil bin Hadil Wadi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allah musta'an. Kesimpulannya bukan termasuk ahlu sunnah Paham ya? Ahlu sunnah al-haq cuma satu. Yang mengatakan ini benar, ini juga benar itu batil. Kebenaran cuma satu. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Paham ya? Jadi kalau mengatakan ada kelompok-kelompok anak al-sunnah, sunni salafi, semua dibenarkan ini benar ini juga al-sunnah, ini juga al-sunnah. Al-sunnah yang ini bolehkan gambar makhluk bernyawa, berdakwah video, berdakwah televisi, yang ini tidak bolehkan, mengharamkan. Eh? Semua al-sunnah itu tidak benar. Ahlu sunnah teman satu. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun salih. kaulan wa amalan wa atiqadan. Secara ucapan, amalan dan keyakinan. Jangan pernah berdalilkan dan fatwa ulama. Pendapat para ulama. Munculnya para ulama dalam layar. Itu bukan dalil. Ahlu sunnah sepakat dalil adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita larinya ke situ selesai udah. Tapi kalau larinya fatwa ulama, orang-orang yang bolehkan rokok aja punya fatwa nggak mereka? Punya fatwa, antum nasihatnya ada fatwanya. Merokok itu boleh kan itu. Tapi bukan itu patokannya dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka ketika berdakwah dengan gambar makhluk bernyawa, eh, dalilnya ada enggak? Enggak ada. Sedangkan Rasulullah mengharamkan atau tidak? Mengharamkan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mengikuti para ulama. Hatta walaupun seribu fatwa, seribu ulama mengatakan boleh berdakwah dengan televisi karena maslahah kepentingan kita katakan kalah dengan satu dalil. Paham ya? Ya Rasulullah sudah mengancam, eh, la'anallahu al-musawwirin yaumil kiamat. Allah Taala melaknat para penggambar makhluk nyawa di hari kiamat. Inna asyaddan nasi 'adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat adabnya di kiamat adalah para penggambar makhluk nyawa. Apalagi masukkan televisi di dalam rumahnya Alasannya mendengarkan taklim, taklim mana yang dia dengarkan? Paham ya? Mendengarkan taklim nggak perlu pakai gambar, cukup mendengarkan lewat audio. Yang dia harapkan, yang dia ingin dapatkan itu ilmunya atau gambarnya? Ilmunya atau gambarnya? Ah? Ilmunya nggak perlu lihat gambar, antum mengkaji kitab Syekhul Islam. Perlu nggak lihat gambar Syekhul Islam? Nggak perlu karena ilmunya yang kita serap, ilmunya yang kita ambil, ilmunya yang kita pelajari bukan gambarnya. Paham ya? Nah, hati-hati. Nabi kita Muhammad alaihissalam ini rentetan daripada fitnah Abdurrahman Adni dan juga semisalnya yang akhirnya banyak orang-orang yang eh, jatuh eh, di dalam lembah hisbiyah berdakwah dengan naungan yayasan akhirnya mengatasnamakan ahlu sunnah dan membolehkan gambar makhluk nyawa walaupun murid senior saya, saya mukbil murid senior dulu dikatakan masya paling hebat ya sekarang berada di Makassar eh, Markalofikum Nam Dulkornain Nah, itu dulunya awal kali datang ke Indonesia, masya Allah. Haram kabel nyawa. Debat sama WI Wahda Islamiyah kalah Wahda Islamiyah. Paham ya? Dengan hujah-hujah kalau Allah kalau Rasul. Wahda Islamiyah hujahnya apa? Fatwa ulama, patah dalilnya. Sekarang setelah muncul nongol, bolehkan kabel nyawa dengan alasan Syekh Saleh Fauzan, eh, Syekh Fulan, Syekh Alan, ternyata apa? Setelah didatangi orang-orang WI Wahda Islamiyah yang dulu eh, diharamkan, dulu dibantah, sekarang nggak bisa apa-apa. Ustaz, dulu kan haram Ustaz. Gambar makhluk menyawa. Kenapa sekarang Ustaz nongol muncul dalam televisi video maslahah katanya. Paham ya? Karena ada kepentingan. Itu kan dulu haramnya katanya. Sekarang Allah musta'an. Dalil hujjah adalah Al-Qur'an was sunnah. Jangan pernah kita mundur satu langkah pun. Eh? mendakwakan Al-Qur'an wa sunnah. Paham ya? Mendakwakan Al-Qur'an sunnah secara ucapan, keyakinan dan juga apa? Dan juga secara na'am amalan. wa na'am barakallahu fikum kesimpulannya Abdurrahman Adni, Muhammad Al-Imam, na'am barakallahu fikum Usman As-Salimi dan juga yang lainnya bukan dari kalangan para masyaih ahli sunnati wal jamaah Rasulullah an yahdiyahum semoga Allah telah memberikan hidayah kepada mereka sampai mereka menempuh jalan yang terbaik itu jalannya para sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin sallallahu alaihi wasallam al walhamdulillahirabbil alamin